Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Na barakallahu fikum. Kita kembali ke atas yaitu nomor atau halaman yang ke-46 itu, halaman 46 bagian atas, nomor yang 38. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, sambungannya nih ya. Jadi ya, Ibnu Qudamah rahimahullah taala muwafaquddin, Ibnu Qudamah rahimahullah taala masih menukilkan kalamnya apa? Imam Ahmad. Wa nasibuhu bima wasafa bi nafsah la nata'adda dzalik. Dan kita mensifati Allah Ta'ala dengan apa-apa yang Allah Ta'ala telah mensifati dirinya dengannya. Kita nggak boleh lebih dari itu. nggak boleh melampaui batasan. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah Ta'ala nggak mensifati, kita nggak mensifati itu loh. Paham belum? Nah, tapi kalau Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat tersebut, kita wajib mensifatinya. Karena sifat dan nama tauqifiyah. Apa tauqifiyah kemarin? Terhenti di atas dalil. Tidak ada akal yang ikut campur di situ. Tidak ada hawa nafsu yang ketampur di situ. Semuanya sumbernya adalah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-asma was sifat mabniyatun 'ala dalil. Dibangun di atas dalil namanya tauqifiyah namanya. Berhenti di atas apa? Dalil. Mahum insyaallah? Naam. Bagus sekali kalau memang Ahmad ini ya. Kita mensifati Allah taala dengan sifat-sifat yang Allah taala mensifati dirinya dengannya. La nata'adda dzalik, tidak mendolimi, tidak berlebihan, tidak melampaui batasan. Maksudnya tidak boleh bikin sendiri. Enggak boleh bikin sifat sendiri. Kita lanjutkan sekalian dikit itu, ya, yaitu yang nomor 39 wala yablughu wasful wasifin dan juga tidak boleh apa? Nah, barakallahu fikum kita melebihi atau enam melewati sifat orang-orang yang mensifati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang yang sifati, kok sifatnya enggak bersumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah kita enggak boleh ikut-ikutan. Harus ngecek terlebih dahulu. Paham belum? Karena kaidahnya penting ya kaidah kemarin. Apa kaidahnya kemarin? Setiap nama pasti diambil apa? Sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil nama. Tanamkan di benak kita semua itu. Untuk masalah asma sifat harus punya kaidah. Kalau enggak punya kaidah bingung nanti. Wah kok pusing ya, kepala kok bingung ya. Kok bagaimana nih ya? Karena belum hafal kaidah, tapi dan kaidah itu penting. Kalau antum menghafal kaidah penting. Setiap nama Allah taala pasti ada sifat di dalamnya. Tapi tidak setiap sifat ada namanya karena menetapkannya butuh dalil itu loh. Paham belum? Contohnya apa kemarin? An-nuzul. Sifat an-nuzul itu enggak ada nama nazil itu enggak ada. Memang bahasa Arabnya nazil, orang yang turun, ya enggak? Tapi enggak ada penetapan nama Allah Taala nazil. Paham? Al-kalam, berbicara, sifat bagi Allah taala, tapi ada nggak nama mutakallim itu? Nggak ada. Jadi untuk masalah menetapkan nama, kita harus berhati-hati karena harus ada dalilnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat kalamnya Syekh Shalih Fauzan bawah itu, catatan kaki nomor 38, nasifuhu bima wasafa bihi nafsah fi kitabih. Kita mensifati Allah taala dengan apa-apa yang Allah taala sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Qur'an. Aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La nata'adda dzalik. Kita tidak boleh melampaui batasannya. Enggak boleh berlebihan. Enggak boleh berlebihan, enggak boleh melampaui apa? batasannya. Harus bersandarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, kita lihat lagi. Li'anna hadal baba dikarenakan bab ini tauqifi yani. Antum kalau dengar kata tauqifi harus paham apa tauqifi? Tauqifi itu maksudnya berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Ini amrun tauqifi ini. Ini perkara tauqifi. Apa tauqifi? Tauqifi itu adalah apa? Berhenti di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas dalil. Kalau muannasnya tauqifiyah. Nah, La madkhala fi lil uqul wal afkar wal istihsanat masyaallah. Tidak ada pintu masuk untuk ikut campur akal, pemikiran, istihsanat. Akal, pemikiran, istihsanat, anggapan-anggapan bagus itu enggak ada ikut campur dalam menetapkan nama dan sifat. Enggak boleh. Paham ya? Wah, ini kayaknya bagus ini kayaknya. Kalau kita tetapkan bagus kelihatannya. Enggak boleh. Anggapan-anggapan bagus tersebut kalau berseberangan dengan dalil enggak boleh dijadikan apa? Untuk menetapkan itu enggak boleh. Ini kalau menurut akal, menurut logika bagus ini, enggak boleh. Untuk asma sifat harus bersandarkan apa tadi? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Catatan kaki nomor 39 eh, menjelaskan kalamnya Imam Ahmad di atas itu, la ahad yastati an yasifallahu jalla wa ala. Tidak ada seorang pun yang mampu mensifati Allah taala. Wa innamallahu jalla wa ala huwallazi yasifu nafsah. Penting. tidak ada seorang pun yang mampu mensifati Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala lah yang mensifati dirinya dengannya. Dalam mana? Dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Dan melalui lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah itu. Kita nggak bisa mensifati dengan yang muncul dari hawa nafsu kita atau akal kita. Au yasifu nabiyyu atau dengan yang yang apa yang nabinya sallallahu alaihi wasallam itu mensifati Allah taala. Amma ghair nabi minal khalqi fala yastati an yasifallahu azza wa jalla Adapun selain nabi dari kalangan makhluk-makhluk yang ada, enggak mampu mensifati Allah taala, enggak mampu. Kita hanya nukilkan. Hanya menukilkan. Pahami baik-baik, di dalam pembahasan ini ada dua kelompok sesat yang sangat berbahaya. Oknum yang sangat jahat yaitu kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah meyakini Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Tapi ada enggak? Ada katanya. Lah adanya bagaimana? Adanya itu ya wujuduhu wujudun mutlak katanya. Adanya itu yang ada tapi mutlak. Mutlak itu bersih dari nama dan sifat. Orang bingung gimana ini. Kita katakan kita ulangi lagi ya kemarin faedah itu ya. Jahmiyah e, mengatakan Allah taala itu enggak punya nama, enggak punya sifat. Tapi ada enggak? Kalau tanya orang ada enggak? Ada katanya. Lah adanya bagaimana? Adanya itu yang ada begitu saja, enggak punya nama, enggak punya sifat. Lah ada sendiri sifat bukan? Sifatnya udah antum udah tanakut di situ gitu loh. Jahmiyah sendiri nggak terasa sudah tanakut, kontradiksi. Ada itu sifat. Paham ya? Menunjukkan sesuatu tuh dinamakan sesuatu karena ada. Karena kalau nggak ada bukan sesuatu. Kan itu. Asy-syai'u sumya syai'an li'annahu mawjud. Fa idza kana laysa mawjudan fa laysa bisyai'. Kan itu. Sesuatu itu dinamakan sesuatu karena ada. Kalau nggak ada bukan sesuatu. Paham belum? Sesuatu yang ada itu ada dua macam, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak seperti kita ini, yang tidak nampak jin dan malaikat dan yang semisalnya. Faham maksudnya? Jadi kalau antum mengatakan Allah Taala itu ada, tapi nggak punya nama, nggak punya sifat, kontradiksi sudah. Ada sendiri itu sifat itu loh. Masih ngayal juga ya Jahmiyah ini ya. Allah musta'an. Mu'tazilah datanglah Mu'tazilah. Bergaya dia. Jahmiyah, kamu itu terlalu ekstrim katanya. Kita ini loh, netapkan nama tapi sifat nggak punya. Paham ya? Jadi Mu'tazilah ini masih masih gaya juga dia. Ya. Mu'tazilah ini ingin nyikat Jahmiyah tapi dia masuk dalam lubang juga dia. Ya. Paham ya? Jahmiyah kalian tuh ekstrim. Masa Allah Taala enggak punya nama punya sifat? Allah Taala itu punya nama tapi enggak punya sifat. Masih gitu. Mu'tazilah mengatakan Allah Taala punya nama tapi enggak punya sifat. Antum itu yakin. Antum itu mendengar tapi enggak punya pendengaran. Antum itu melihat tapi enggak punya penglihatan. Antum itu bicara tapi enggak punya pembicaraan. Antum tuh berilmu tapi nggak punya ilmu. Marah nggak kira-kira kalau manusia gitu kan? Marah. Bagaimana nama kok sifat nggak ada ini bagaimana? Yang namanya sifat itu senantiasa melekat dengan zatnya, nggak mungkin terpisah. Paham ya? as latang fakani zat kaidah itu. as latang la zat Sifat itu nggak pernah terpisah dari zatnya. Contohnya, ada orang namanya Mahmud. Jaa Mahmudun at-Tawil. Telah datang Mahmud yang tinggi. Mahmudnya di dalam masjid tingginya di luar atau gabungan Mahmud? Telah datang Mahmud eh, yang tinggi. Tingginya di luar sana atau sama Mahmud? Sama Mahmud nempel. Masa Mahmud dalam masjid tingginya di luar sana? Maksudnya sifat itu nggak pernah terpisah dari zatnya gitu loh. Jadi jangan sampai keliru ya. Sifat itu senantiasa nempel dengan zatnya. Jadi kalau misalkan zatnya punya nama ya sifatnya ada di situ gitu loh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu Allah taala Sami namanya, berarti ada as Allah telah hayyun, berarti hayatun. Eh? Contohnya antum handalah contohnya. Ada orang ngomong ke antum, handalah, antum itu hidup tapi nggak punya kehidupan. Kan ngejek ya kayak gitu namanya. Ya nggak. Jadi manusia aja merasa tidak apa? Merasa tidak dihormati dengan ucapan tadi apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok kedua. Datang kelompok ketiga. Ini sekedar selingan kemarin. Kelompok yang ketiga ini gaya juga. Jahmiyah, antum itu keliru, terlalu ekstrim Mu'tazilah, kamu itu juga banci katanya. Disebutkan para ulama namanya mukhannas. Mukhannas itu banci, bencongnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kenapa kok bencong? Karena dia berani tentang nama tapi sifat enggak berani. Kalau kami berani dua-duanya katanya. Allah taala punya nama dan punya apa? Sifat, tapi cuma tujuh. Paham ya? Itu Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan seperti itu. Kelihatannya benar, kelihatannya ya, Masya Allah. Jahmiyah, kalian keliru. Mu'tazilah, kamu juga keliru. Kami yang benar. Lah apa kamu? Apa pendapat kalian? Pendapat kami Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat, tapi cuma tujuh. Masih keliru nggak? Masih keliru. Tujuh itu dibatasi, itu pun yang cocok dengan akal gitu loh. Kalau tidak cocok dengan akal, walaupun ada dalilnya, nggak mau menetapkan, itu asyairah. Tujuh itu apa kemarin pantunnya? Dihafal pantunnya ya? Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu, iradatun, kada kesam'u wal basaru. Ini tujuh. Allah taala Hayun zat yang maha hidup. Alimun, zat yang maha mengetahui. Qadirun, zat yang mampu. Kemudian apa? Kalam berbicara. Iradah menghendaki atau menginginkan. Kemudian apa? as sama mendengar, al-basar melihat. Nah, tujuh ini karena cocok dengan akal kata mereka. Disebutkan dalam eh, barakallahu fikum pembahasannya itu karena cocok dengan akal mereka ditetapkan tujuh. Berarti kalau ada yang lainnya kok tidak cocok dengan akal walaupun dengan dalil ada, enggak mau menetapkan. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kada kasamu wal basaru. Kan patutnya gitu kan? Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kada kasamu wal basaru. Sudah hafal antum? Sudah hafal ya, San? Coba Naam ahsanta barakallahu fikum itu sudah. Itu tujuh itu menurut Asy'ariyah, datang ahli sunnah. Kalian bertiga itu sama saja sebenarnya. Eh? Kurang pemberani kalian tuh. Jahmiyah ekstrim, Mu'tazilah banzi tadi, Asy'ariyah bergaya tok. Paham ya? Kita ahli sunnah walhamdulillah dengan nikmat dan karunia dan taufik dari Allah taala menetapkan Allah taala punya nama, punya sifat banyak gitu loh. Tidak diketahui jumlahnya oleh kita. Eh? Kalau ada yang mengatakan, lah itu kan ada hadis 99 nama, kita katakan bukan pembatasan. Itu sekedar menyebutkan apa keutamaan. Keutamaan 99 nama yang berdoa dengannya man asaha dakhalal jannah. Yang berdoa dengannya dijamin masuk surga. Contohnya Muhammad, ana itu ada uang 500 ribu, ana siapkan ke saudara. misalkan. Kira-kira punya uang lain nggak ana? Masih punya uang lain nggak, di rumah? Masih punya uang banyak Contohnya gitu. Hanya saja yang 500 ribu itu disiapkan untuk sodakoh. bukan berarti dia nggak punya uang yang lain gitu loh. 99 nama tersebut ada keutamaan tersendiri, bukan berarti Allah Taala nggak punya nama yang lain. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi azan azakumullah kita lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala ta'ala Allah Ta'ala berkata, "Wa la yuhituna ilma." dan ilm dan mereka tidak bisa meliputi ilmunya. Jadi mereka itu nggak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diliputi itu. loh. Wala yuhituna bihi ay billahi jalla Ya kan mereka tidak bisa meliputi Allah taala, ilmunya mereka terbatas. Kita tahu yang ada depan kita. Sekarang antum sekarang ya. Eh, Ahmad, contohnya Ahmad. Antum sekarang tahu nggak antum sekarang? Tahu nggak antum? Antum sekarang itu tahu nggak? <laughs> sekarang antum itu mengetahui nggak sekarang ini? Mengetahui nggak tuh? nggak mengetahui. Mengetahui sesuatu yang ada di sekeliling kita. Ya nggak, Yang ada di hadapan kita. Tapi kita nggak mengetahui sesuatu yang terjadi di luar sana karena terbatas pengetahuan manusia. Ya nggak. Kita memang terkadang tahu ya sesuai dengan yang ada di hadapan kita aja kan? Kira-kira tahu nggak kita apa yang terjadi di alun-alun sana? Malioboro? nggak tahu kan? Karena nggak nyaksikan itu loh. Itulah kemampuan manusia ilmunya terbatas. Berbeda Allah taala Ihato, bukan Bukannya ilmu saja Ihato, ihato itu meliputi dari semua sisi, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya Allah taala tahu. Kita tahunya bagaimana? Kalau melihat sesuatu gini, kita tahu yang bawah atau atasnya? Atasnya saja. Kanan kiri pun nggak tahu juga, harus nengok dulu gini. Eh, bawah harus nengok gini. Tapi Allah Ta'ala tidak. Ihato. Pengetahuannya itu menyeluruh, semuanya tahu, kanan kiri atas bawah depan belakang tahu semuanya. Paham ya? Tapi kalau manusia hanya apa? Hanya ilmu yang terbatasan itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat, ilman ay la ya'lamuna anhu illa ma 'allamahum iya. Mereka tidak punya ilmu, tidak mengetahui tentang Allah taala kecuali apa-apa yang Allah taala ajarkan kepada mereka. Anta idza kunta tajhal asy hal tastati' an tasifa Kamu kalau tidak tahu tentang sesuatu, bodoh terhadap sesuatu, apakah mampu mensifatinya? Enggak akan mampu kan? Contohnya ada orang jualan bakso di toko pojok sana itu. Antum enggak pernah lewat, enggak pernah mencium baunya juga, enggak pernah beli juga, enggak merasakan. Disuruh sifati. Bakso di toko pojok itu enak enggak ya? Kira-kira bisa enggak mensifati kalau orangnya belum pernah lihat, belum pernah merasakan juga? Enggak bisa mensifati karena apa? Karena dia bodoh terhadap perkara tersebut. Karena orang bisa mensifat itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, melihat langsung. Enam ya. Kedua, dapat kabar yang akurat tentang suatu tersebut. Ketiga, mendapatkan kabar yang mirip dengan sesuatu tersebut. Paham ya? Ini dengan tiga ini orang bisa mensifati. Ada orang tanya ke antum, "Ya akhi, Mahmud itu bagaimana Mahmud keadaannya?" Mahmud yang mana ya? Mahmud jualan tempe itu loh. Yang jualan tempe itu. Oh Mahmud itu, Mahmud yang jualan tempe ya Orangnya baik, bagus, ahlus sunnah. Karena dia pernah ketemu, pernah kenalan. Paham ya? Satu, pernah bertemu, berjumpa, kenalan. Sehingga tahu Mahmud bagaimana keadaannya. Satu. Kedua, ada orang datang ke Antum, nanya, Mahmud itu bagaimana ya Mahmud? Wah, nggak kenal Mahmud. Mahmud yang mana nih? Mahmud itu yang dia tuh eh, sekarang ikut apa pergerakan-pergerakan dia Mahmud itu. Bagaimana kira-kira kalau kayak gitu? Ikut pergerakan demonstrasi, eh, ikut juga turun ke jalan teriak-teriak ini itu. Walaupun antum nggak tahu Mahmud, tapi karena sifat-sifatnya tadi itu, antum bisa menghukumi. Kalau gitu nggak beres berarti. Paham Karena apa? Ada kabar yang akurat tentang dia sehingga bisa menghukumi. Paham? Ewa. Yang ketiga, nah melihat orang yang semisal Mahmud. Mahmud bagaimana keadaannya? Mahmud yang mana ya? Itu loh Mahmud yang seperti Pak Fulan, eh, Pak Humaid katanya. Oh Mahmud yang seperti Pak Humaid itu, iya itu Mahmud tuh bagus karena Pak Humaid orangnya juga bagus, karena tahu orangnya. Kalau Mahmud keadaan seperti Pak Humaid bagus sebenarnya, karena melihat sesuatu yang semisal itu loh. Paham ya? Adapun tiga tadi kalau nggak ada kita nggak bisa. Kita hanya mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifatnya, ya kita harus sesuai dengan kabar tadi, nggak boleh melebihi, nggak boleh melebihi. Nah, kata beliau di sini, barakallahu fiikum. La tastati' an tasifa syai'an la ta'lamu. kamu enggak akan mampu mensifati sesuatu yang kamu enggak tahu. Fa anta la ta'lam ta Allah azza wa jalla. Kamu enggak tahu zat Allah taala wa asma'ahu wa sifatihi. Lah kok bisa wa sifat bagaimana ini kira-kira? Ana bacanya keliru atau benar ini? Abdul Aziz. Ini kembali ke nahwu ya, ini segala selingan aja. Tak ulangi. Fa anta la ta'lamu ta zat Allah. Apa? Jalla wa ala wa asma'ahu wa sifatihi. Ana bacanya sifatnya keliru atau benar? Keliru. Benar. Lah kok majrur? Apa? Jama masalan tapi ana bacanya kok majrur. Mansub, ahsan. Mansub itu enggak majrur ya. Mansub dia. Jamak masalim mansubnya dengan apa? Kasrah. Niat bacanya fathah. Lah kok mansub kenapa? Ma'tuf ke asma'ahu. Ini bahasa Arab selingan aja ya. Naam. Wala tastati an tasifa dzatahu subhanahu wa ta'ala. Dan kamu enggak akan mampu mensifati zat Allah taala. Wa ma huwa alladhi yasifuha. Tapi Allah taala sendirilah yang mensifatinya. Jadi jangan sok tahu Ar-Rahmanu 'alal asistawa. istawa. Zat yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Itu bukan istiwa itu. Kok ngeritik itu loh. Allah taala yang mensifati sendiri kok dia ngeritik. Bukan istiwa itu namanya Allah tahu berkuasa, sok tahu dia mengatakan berkuasa katanya. Berkuasa itu konsekuensinya ada perlawanan terlebih dahulu, perang kemudian menang berkuasa. Ini nggak mungkin bagi Allah taala itu loh. Semuanya adalah kekuatan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiwa maknanya al-ulu wal irtifa, meninggi di atas arsy. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat lagi dikit lagi. Au yasifuha rasuluhu sallallahu bima yuhihi ilaih. Atau yang kedua, kamu akan bisa mensifati dengan apa yang Rasulullah sifati Allah taala dengannya. Dengan apa wahyu yang Allah taala Allah Allah taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui malaikat Jibril. Li'annahu a'la bi nafsihi wa bi ghairi jalla wa ala. Karena Allah taala itu zat yang lebih tahu tentang dirinya dan tentang yang lainnya. Jadi kalau Allah taala punya tangan, bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah terbentangkan enggak usah sok tahu itu bukan tangan katanya sok tahu dari mana kalau bukan tangan Allah taala nyatakan langsung kok dia malah mengkritik itu bukan tangan katanya kan keliru kan jadi secara tidak langsung kok malah mengkritik Allah taala gitu loh Allah taala nyebutnya langsung bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah taala dibentangkan itu bukan tangan itu katanya datang kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab tadi itu itu maknanya rezeki Hmm? Maknanya adalah rezeki atau kekuatan. Kita katakan itu pendapat yang batil. Allah Taala lebih tahu tentang dirinya eh? dan juga lebih tahu tentang sifat-sifatnya sehingga kita hanya apa? Sami'na wa ta'ana dan beriman. Paham ya? Enggak boleh kita mengubah atau mengkritik atau mentahrif atau yang semisalnya. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ans. astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin.